telah menggambarkan tentang kebesaran ayat-ayatnya untuk memudahkan kita mencapai kecintaan yang seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pada kesempatan pertemuan Ramadan, sifat sifat Allah Subhanahu wa taala yang demikian luas kandungannya, demikian besar manfaatnya dalam keimanan. Insya Allah untuk di kesempatan pagi hari ini kita akan <clears throat> membahas yang berhubungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud. Al-Wadud ya. Al-Wadud yang mencintai dan dicintai. Yang mencintai hamba-hambanya yang beriman dan mereka pun mencintainya. Satu di antara nama yang yang agung, salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang kandungannya pun sangat mulia, sangat butuh untuk diketahui oleh orang-orang yang beriman, sangat butuh direnungkan maknanya oleh orang-orang yang ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meraih kecintaannya. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud disebutkan dalam Al-Quran di dua tempat, di dua ayat. Pertama yang terdapat dalam surat Hud ayat ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَاسْتَغْفِرُوا rabbakum thumma تُوبُوا ilaih, inna rabbi rahimun وَدُودٌ Dan minta ampunlah kalian kepada Rabbmu, kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala dan bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Robku Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang dan wadud, maha mencintai. Maha mencintai. Ayat yang kedua, dalam surah Al-Buruj ayat ke-13 sama ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa wadud. Sesungguhnya Allah dialah yang memulai penciptaan dan akan mengembalikan manusia, membangkitkan kembali manusia. Wahual ghafurul wadud dan dia adalah maha pengampun lagi maha mencintai. Mencintai hamba-hambanya yang taat kepadanya. Maka ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang agung karena berhubungan dengan cinta kepada Allah yang merupakan puncak dari agama Islam yang merupakan ruh daripada tauhid penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal nama ini sangat perlu, sangat butuh Bagaimana mengenal nama-nama Allah yang lainnya karena masing-masing dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah sudah kita bahas berkali-kali mengandung satu bentuk atau bahkan lebih dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan keimanan dan tauhid seorang hamba. Maka ini dua ayat yang menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud. Setelah kita ketahui Al-Wadud artinya secara bahasa juga dari kata-kata wud ya artinya mencintai maka secara syar'i atau pengertian yang diterangkan oleh para ulama tentang makna daripada nama ini. Fahuwa ahabba ilaihim min kulli syai'in qadim tala'at qulubuhum mahabbatan lahu. Artinya adalah al-wadud adalah dialah yang mencintai para nabi, para rasul, para wali-walinya, dan para pengikut para nabi alaihi salatu wasallam mencintai para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala fahuwa ahabu ilaihim maka mereka itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang paling mereka cintai lebih segala sesuatu yang ada di dunia di mana hati mereka telah dipenuhi dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala Inilah pengertian daripada Al-Wadud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa yakillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Wahai orang-orang yang beriman, siapa antara kalian yang murtad meninggalkan agamanya, maka sungguh nanti akan mendatangkan orang-orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud dari pemahaman atau pengertian dari nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini yaitu Al-Wadud. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah, kita lihat satu nama agung ini menghibur hatinya orang-orang yang beriman menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang berkuah mencintai pengikutnya para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya dan jika Allah telah mencintai hambanya maka segala kebaikan segala kemuliaan dan segala keutamaan akan didapatkan oleh hamba tersebut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah puncak dari kebahagiaan bahkan jiwa manusia, ruh manusia, diri manusia tidak akan bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki kecuali jika hatinya diisi dengan cintaan yang utuh dan sempurna Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kandungan dari nama ini sekali lagi merupakan puncak dari yang dituju oleh para hamba-hamba banyak. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab beliau Fathur Rahimil Malikil Alam memiliki satu penjelasan yang panjang lebar tentang nama ini yang benar-benar kita bisa mengambil faedah yang agung daripada bagaimana dudukan cinta kepada Allah apalagi kalau kita gandingkan dengan keterangan para ulama yang lainnya yang seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala maupun para ulama yang lainnya tentang kedudukan cinta kepada Allah yang merupakan puncak dari apa yang dituju oleh hati manusia. Puncak kebahagiaan dan kebaikan dari ruh dan jiwa manusia. Yang tanpa itu seseorang tidak akan mungkin bisa merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam, dalam hidupnya. Oleh karena itu ini merupakan pemahaman tentang nama ini merupakan tujuan yang harus dikejar. Puncak yang harus dicari oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin memperbaiki dirinya, ingin memberikan nilai yang lebih dalam hidupnya, ingin memudahkan dirinya meraih atau meraih bahagiaan dirinya terlebih-lebih di akhirat nanti. Syekh Abdul Rahman Asadi rahimahullah taala berkata, ketika menjelaskan agungnya kandungan dari apa yang terdapat nama Allah Subhanahu wa taala ini yang maha indah ini, beliau katakan al warudu ay al-mutawaddidu ila <clears throat> خلقه بنوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية الجلية Pengertian al-wadud adalah al-mutawaddid ila khalqihi. <coughs> yang <coughs> yang apa ini mutawadid ila khalkihi mengundang cintaan dari hamba-hambanya yang mempenal apa ini yang menampakkan keindahan dan sempurnaan dirinya untuk dicintai oleh hamba-hambanya dengan nu'utihil jamilah sifat-sifatnya yang maha indah wa alaihil wasi'ah kenikmatan-kenikmatannya atau anugerahnya yang demikian luas wa altafihil khafiyah dan kelembutan-kelembutannya ah, kebaikan-kebaikannya yang tersembunyi wa dan berbagai macam nikmatnya yang tersembunyi maupun yang nampak ini pengertian al-wadud jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengundang hambanya untuk hanya mencintainya dengan berbagai macam sebab-sebab yang paling utama jelas dengan Allah memperkenalkan dirinya dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kemudian dengan anugerahnya, kebaikan-kebaikannya, dengan nikmat-nikmatnya, kelembutan-kelembutannya yang maka mungkin tidak disadari oleh manusia. Sehingga ada selama tadi syariatkan macam ibadah-ibadah yang <clears throat> Di antaranya ada ibadah-ibadah yang ringan tapi demikian besar pahalanya sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Berzikir kepada Allah dengan zikir yang ringan diucapkan di lisan tapi besar pahalanya. Beristighfar kepada Allah bertobat dengan sungguh-sungguh untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang demikian banyak. Banyak ibadah-ibadah yang lain. Bahkan Allah jadikan ibadah itu bermacam-macam. Kalau kita tidak mampu lakukan satu ibadah karena kelemahan kita, maka kita bisa mengejarnya di ibadah yang lain. Subhanallah. Semua itu tujuannya adalah untuk memuliakan manusia, untuk menyempurnakan keimanan mereka, untuk menambah kebaikan mereka yang manfaatnya juga kembali kepada mereka. Nikmat mana yang lebih besar daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala ini? Belum lagi dengan yang paling utama dengan penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya yang ma'idah supaya manusia itu bisa mencapai kecintaan kepada Allah, mensyukuri segala nikmatnya, agar mereka mencintai Allah lebih daripada segala sesuatu yang itu kembalinya juga untuk ketenangan dan kebaikan hati mereka sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk cinta kepadanya dengan berbagai macam segi-segi yang harusnya mendatangkan cintaan mereka, kecintaan orang-orang yang ada keimanan di dalam di dalam hatinya. فهو wadudu بمعنى الواد wadu الوادي وبمعنى wadi maudud Maka pengertian al-wadud itu mencakup dua arti. Al-wad yang mencintai maupun al-maudud yang dicintai. Jadi Allah yuhibbu awliya'ahu wa asfiya'ahu wa yuhibbunahu. Allah mencintai wali-walinya, para nabinya, orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang dipilihnya dan mereka pun mencintai Allah. Mereka pun mencintai Allah. Fahuwa alladhi ahabbahum wa ja'ala qulubihimul mahabbah. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menjadikan kecintaan itu ada dalam hati mereka. Falamma ahabbuhu ahabbahum hubban akhir jazaan lahum ala hubbihi. Maka ketika mereka mencintai Allah, maka Allah subhanahu Subhanahu wa taala berikan cinta lain yang lebih daripada itu kepada mereka sebagai balasan dari kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua anugerah, semua karunia, semua nikmat dan kebaikan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang <clears throat> memperkenalkan diri kepada hamba-hambanya dengan keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifatnya menyadarkan kepada hamba-hambanya tentang besarnya limpahan anugerah nikmat dan semua baik-baikannya. Kemudian dialah yang memasukkan hidayah dalam hati seorang hamba. Dialah yang memudahkan bagi hamba tersebut untuk menerima hidayahnya. Kemudian mencintainya, menyenangkan kecintaan kepadanya, menghilangkan sebab-sebab yang meng, yang mengurangi kecintaan kepadanya dengan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut, memberikan cobaan-cobaan untuk mengampuni dosa-dosanya dan semua kebaikan-kebaikan dari berbagai segi. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar luar biasa kebaikannya kepada manusia dan ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud yang mencintai hamba-hambanya yang mengikuti petunjuknya dan dialah yang menolong mereka untuk menyempurnakan kecintaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman Asadi selanjutnya mengatakan rahimahullah taala fal fadlu kulluhu raji'un ilaih فهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به يتوددهم به ويجلب ويحذب ويجلب ويح ويجذب قلوبهم ila wuddihi maka Allah Subhanahu wa taala keutamaan karunia dan anugerah semuanya kembali kepadanya dialah yang meletakkan menjadikan semua sebab untuk ham, apa ini mengajak kecintaan hambanya kepadanya dialah yang menarik dan mengarahkan hatinya hati mereka untuk mencintainya. Tawad tawaddada ilaihim bi dzikri ma minan nu'util wasi'atil 'azimatil jamilatil jadhibatil lil qulubis salimati aqwal af'idatil mustaqimati fa innal quluba wal arwaha sahihata majbutun ala mahabbatil ala mahabbatil kamal maka <clears throat> dialah yang mengajak hamba-hambanya untuk mencintainya dengan menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya yang luas, yang agung, yang maha indah, yang akan menarik hati-hati yang sehat, hati-hati yang selamat dari penyimpangan, dan akan menarik jiwa-jiwa yang yang lurus karena hati dan ruh jiwa yang lurus akan memiliki keinginan atau kecenderungan untuk mencintai kesempurnaan, mencintai hal-hal yang sempurna. Maka di sini perhatikan pemberian dan anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah ketika kita mengenal akidah yang benar. adalah ketika kita mengenal pemahaman dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah yang terbesar dan bukti kecintaan yang yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tapi siapa di antara kita? Siapa di antara kita yang menempatkan kedudukan batil, tentang akidah, satu paling dituju dalam hidupnya. Sayangnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan rasa cinta kepada hambanya. Hidayah terbesar bagi mereka dengan dikenalkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia ini. Tapi bagian dari kita menganggap ilmu ini sebagai perkara yang tidak begitu penting. Atau sekedar mengisi waktu. Kalau ada waktu baru kita belajar atau memperbaiki diri masalah ini. Ini jelas merupakan yang tidak tahu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak membalas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang setimpal, tidak menempatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas yang utama. Padahal kalau kita ketahui bagaimana butuhnya seorang hamba untuk mencintai Allah dan jiwanya, hatinya tidak akan bisa merasakan ketenangan kecuali dengan cinta kepada Allah yang saya pernah gambarkan berkali-kali sampai-sampai para ulama menggambarkan hal ini kedudukannya seperti kebutuhan ikan terhadap air laut, eh, terhadap air untuk hidupnya. Bagaimana air ikan itu kalau tak air kekeringan, maka dia sebentar lagi menggelepar-gelepar kemudian mati, kemudian tercabut nyawanya. Maka ini belum kita rasakan karena kecintaan dan keimanan yang benar belum masuk ke dalam hati kita secara sempurna. Karena dominasi dunia masih menguasai hati kita sehingga untuk saat ini yang masih menjadi target utama kita yang menjadi keresahan kita adalah kalau dunia kita yang terganggu. Na'udzubillahi min dalik. Rasulullah SAW berlindung daripada penyakit yang sangat buruk ini dalam doa beliau yang terkenal wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina ya Allah janganlah engkau menjadikan apa ini target utama kami dan puncak dari pengetahuan kami jadi karena kita masih dipengaruhi oleh hawa nafsu dunia dan hawa nafsu kita mendominasi sehingga pengaruh dari apa ini eh, kebutuhan hati kita untuk tenang berpikir kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, ini malah masih belum kita rasakan. Masih belum bisa kita rasakan. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang yang sedang mabuk, ya, orang yang minum minuman khamar, minuman kertas, ketika dia sedang mabuk dia tidak sadar. Dia tidak tidak sadar akan keburukan yang menimpa dirinya. Seperti orang yang sudah kena penyakit parah, itu terkadang dia tidak sadar lagi akan sakit yang dideritanya. Ibaratnya seperti orang yang lumpuh, orang yang lumpuh itu ya kalau di api iris misalnya hilang sudah perasaannya karena saking parahnya penyakitnya. Seorang nyair mengatakan, "Wa ma'ili jurhin bimayitin ilamu." Luka itu tidak akan bisa menyakiti mayit. Mayit itu biar dipotong-potong tidak sakit. Kenapa? Sudah sama sekali, sudah tidak ada perasaannya. Nah, orang-orang yang sebagian orang mungkin dia mengatakan apa orang-orang yang bergelimang dalam dunia itu seolah-olah tidak nampak pakar rasa kita katakan itu dohirnya tidak nampak atau apa ini kenyataan tersebut disebabkan karena sudah sangat parahnya penyakit yang menimpa mereka akan tetapi kenyataannya hati mereka mesti sangat tersesat tidak akan mungkin merasa mereka melakukan kebahagiaan yang hakiki nah oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya demikian besar mengajak kita kepada apa-apa yang benar-benar mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Maka ketahuilah nikmat yang terbesar. Kita mengenal manhaj salaf, kita mengenal pemahaman akidah yang benar, kita mengenal cara untuk mencintai Allah yang benar-benar merupakan cara terbesar agar bisa mencapai kedudukan yang tinggi tersebut dengan mengenal nama-nama indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala saya ulangi lagi ucapannya yang terkenal mengatakan man arafallaha bi asma'ihi wa sifati wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang yang mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan yang maha indah dan maha sempurna, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ternyata sebab terbesar untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah belajar akidah. Kemudian belajar tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian merenungkan tentang banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jiwa yang sehat, hati yang masih waras, majbulatun ala mahabbatil kamal. Secara tabiat, dia itu fitrahnya mesti mencintai Tuhan. Akan mencintai orang-orang yang berbuat perantainya atau pihak-pihak yang berbuat kebaikan kepadanya. Maka tidak ada yang yang memberikan kebaikan kepada kita dari semua segi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sifat-sifatnya sempurna dari semua segi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang berhak untuk dicintai dari semua segi. Dari nikmatnya, kebaikan-kebaikannya yang dilimpahkannya, dari penjelasannya yang paling gamblang tentang nama-nama dan sifat-sifatnya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempelajari hal ini dengan seksama, maka dialah yang seharusnya paling berhak, paling pantas untuk mendapatkan dan meraih kedudukan dan tinggi ini dengan taufik dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ini lagi merupakan motivasi bagi kita semua. Ternyata banyak bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang kurang kita sadari. Yang Kemudian karena dominasi dunia yang terlalu besar, dominasi hawa nafsu yang terlalu tinggi dan terlalu kuat dalam diri kita, sehingga membuat kita berpaling dari semua itu untuk lebih memilih hal-hal yang rendah yang akan menjauhkan kita dari kebahagiaan yang hakiki. Saya panggilkan ucapannya ulama salaf yang terdahulu yang mengatakan, Masakinu ahli dunia kharaju min yudriku ala fiha ala miskinnya penduduk dunia mereka keluar dari dunia dalam keadaan belum merasakan belum bisa mencapai kenikmatan yang tertinggi, yang paling lezat di dunia, waktu yaitu beliau mengatakan mahabbatullah wa ma'rifatuhu wal unsu bi wa syauqu ila liqa'ih. Kenikmatan yang paling tinggi di dunia adalah mengenal Allah, mencintainya, merasa bahagia ketika mendekatkan diri kepadanya dan merasa rindu untuk bertemu dengannya. Ulama lain mengatakan, "Lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi, Lajaladuna alaihi bisuyufihim. Seandainya para raja dan para putra-putra raja, orang-orang yang punya kekuasaan dan kekayaan, mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan mengenal Allah beribadah kepadanya, maka pasti mereka akan berusaha untuk merebut dan merampas kenikmatan tersebut dari kami dengan pedang-pedang mereka. Tapi kenapa? Mereka tidak tahu. Mereka terhalang muliaan ini. Allah hanya khususkan kepada hamba-hambanya yang dipilihnya. Ya bi Dia akan mengkhususkan untuk mendapatkan rahmatnya ini kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, memang banyak manusia yang tidak berusaha mengejarnya karena mereka dihijabi, dihalangi dari kejahilan-kejahilan. Memang Allah tidak menginginkan untuk memberikan rahmat kepada mereka. Oleh karena itu, jangan sampai diri kita terhalangi dari kebaikan ini, maka kita berusaha untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk segera meraih hidayah ini kita bisa dimuliakan atau mendapatkan kemuliaan yang sebenarnya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, "Wallahu ta'ala lahul kamalu tamul mutlaq, fa kullu wasfin min sifatihi lahu khasiyatun fil ubudiyyati wa injizabil qalbi ila maulahu ila maulaha." Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki kesempurnaan yang <coughs> yang mulia apa ya, ini kesempurnaan yang mutlak. Kebaikan yang mulia dan sempurna secara mutlak. Tidak terbatas. Dan semua sifat-sifat Allah, semua nama-namanya dan sifat-sifatnya itu memiliki satu keistimewaan, satu dalam satu jenis ubudiyah penghambaan di kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa ini menarik hati untuk menintainya. Jadi masing-masing dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu memiliki uh, apa ini segi yang akan menyempurnakan penghambaan diri, keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah. Oleh karena itu, semakin banyak mengenal nama-nama dan sifat-sifat serta kandungannya, semakin sempurna pula faktor-faktor yang akan mendukung, menyempurnakan, memperbaiki ketakwaan kita, kecintaan kita dan keimanan kita kepada Allah. Saya pernah juga nukilkan ucapannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang mengatakan apa ini akmalun nas ubudiyatan al muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yaqulu 'alaiha al bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dipahami oleh manusia. Nah orang yang paling banyak merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang saya terangkan, ini adalah mayoritas sisi daripada Al-Quran. Sehingga ketika kita bisa mentadaburi dengan baik, memahami dengan baik nama-nama dan sifat-sifat Allah berarti mayoritas dari kandungan Al-Quran telah masukkan dalam hati kita insya Allah. Sebagian besar dari makna Ta'ala telah kita bisa sapi dengan baik dalam hati kita. Semakin banyak kita kenal nama-nama Allah, kita renungkan kandungannya, maka semakin banyak unsur-unsur cintaan yang menyempurnakan iman kita ini, yang menyempurnakan tauhid kita, semakin banyak terkumpul dalam diri kita. Ditambah lagi dengan merenungkan nikmatnya, merenungkan anugerah hidayahnya, merenungkan segala kebaikan-kebaikan bukti-bukti cintaannya kepada kita, maka jelas ini merupakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yang seharusnya seorang hamba bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah ini ditetapkan dalam, dalam dirinya dan dijauhkan dari sebab-sebab yang membuat dia terhangi dari kebaikan dan hidayah yang sempurna ini. Nah, oleh karena itu apa ini <clears throat> Allah Subhanahu wa taala baginya lah segala pujian dan anugerah. Demikian banyak sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita kita mengenal Islam apalagi ketika kita mengenal manhaj calon sunnah wal jamaah kita mengenal pengajian demikian banyak sebab-sebab yang seharus sudah merubah diri kita menjadi lebih baik saat ini yang seharusnya sudah menjadikan kita bukan lagi orang yang menjadi budaknya dunia budaknya hawa nafsu tapi kenapa kita juga belum berubah Kenapa ketika sebab-sebab ini diberikan kepada orang-orang sebelum kita, para sahabat, orang-orang yang soleh, para sunnah, kenapa bisa merubah mereka? Kita tidak berubah. Apa tidak kita khawatir nanti Allah akan murka kepada kita? Apakah kita tidak khawatir nanti kita termalam golongan orang-orang yang tidak Bukan makna dengan daripada Al-Quran yaitu orang-orang munafik. Naudzubillah min dalik. Afala yatadabbaruna Al-Quran am qulubin akfaluha orang-orang munafik. Apakah mereka tidak menemukan dengan Quran atau memang hati mereka pun naudzubillah min dalik. Ini seharusnya menjadi bahan bagi kita. Kalau kita ingin mencapai predikat sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tambahkan lagi keterangan dari Syekh Abdul Rahman Sa'di di sini. Bukti bukti kecintaan Allah kepada hambanya. Wa min tawaddudihi annal abda يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات وفي الواجبات والله يستره ويحب <coughs> والله يسترهم والله يستره ويحلم, ويحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عنه منها شيئا ثم يقيد له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ والاشادات ما <coughs> ما يجبه إلا fayatubu ilaihi wa yunibu fayaghfiru lahu tilkal jaraim wa yamhu anhu ma asfalahu minadz dzunubi wal min dzunubaim wa yu'idu alaihi rubbahu kata beliau termasuk bukti-bukti kecintaan Allah kepada banyak hambanya selalu durhaka berbuat lancang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkannya Bahkan juga kurang dalam melaksanakan kewajibannya. Waktu sholat, berapa banyak pikiran kita yang terkacaukan. Sudah sholatnya juga kita berikan waktu yang sedikit. Berzikirnya juga sedikit. Sholatnya pun kita masih dipengaruhi dan disibukkan dengan memikirkan pekerjaan-pekerjaan kita. Memikirkan disibukkan dengan dunia kita. Sudah demikian seperti itu keadaan kita yang banyak memakai waktu melaksanakan sholat yang demikian sedikit kita berikan waktu untuk Allah, ternyata Allah juga masih menutupi kesalahan kita. Masih berlaku lembut kepada kita. Tetap memberikan nikmatnya kepada kita. Kita masih <clears throat> diberikan nikmat. Tidak diputuskan nikmat tersebut. Bahkan kita dimudahkan untuk mencapai sebab-sebab mendapatkan atau nasihat, bimbingan untuk kembali kepada Allah. Sehingga kita pun bertobat kembali kepada Allah meminta ampun. Subhanallah. Bagaimana kalau seandainya Allah SWT mencabut sebab ini dari diri kita? Bagaimana waktu kita lalai, na'udzubillah min dhalik, dan kemudian pada saat itu syaitan menyambarnya ketika Allah berpaling dari dirinya. Na'udzubillah min dhalik. Alhamdulillah kita lalai. Banyak di antara kita yang hampir futur. Setelah itu ada yang nasihati atau dia dengar ceramah, diajak lagi dia kembali kepada Allah. Ini kan semua kemudahan Ya. Kalau bukan karena kemudahan dari Allah, dia akan kembali. Jika dia pun kembali, dan Allah pun mengampuni dosa-dosanya yang besar itu, menghapuskan kesalahan-kesalahannya di masa lalu, dan Allah mengembalikan kecintaannya dan kasih sayangnya kepada hambanya tersebut. Subhanallah, inilah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam dua ayat tadi kita perhatikan, sifat apa nama Allah Al-Wadud digandengkan dengan punya. Wahual ghafurul wadud. Ya. Dan dialah yang maha pengampun dan maha Ketika dia mencintai hambanya dan ingin kebaikan untuk hambanya. Jika hambanya ini melakukan sebab-sebab yang menjauhkannya dari kecintaan kepadanya, diberikan hidayah kepada hamba tersebut, diajak kembali, diberikan taufik untuk kembali agar menyempurnakan kecintaan hamba tersebut dan tidak jauh darinya. Di ayat yang pertama, Wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Minta ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku Allah subhanahu wa penyayang dan, dan dan maha mencintai. Subhanallah. Ini bagaimana nikmat Allah subhanahu wa Bahkan ketika hambanya bertobat, yang tobat itu adalah dari kesalahan mereka sendiri. Kemudian Allah sendiri yang memberikan taufik kepadanya untuk bertobat Allah Subhanahu wa taala yafrahu bi taubati abdi. Gembira, sangat gembira menerima taubatnya hambanya. Bukan cuma dikembalikan, dihapuskan dosa-dosanya. Allah membalas kebaikan tersebut. Sehingga di antara hamba-hamba ada yang ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh, justru dengan tobatnya itu menjadi kedudukannya lebih tinggi daripada keadaannya semula. Ini di antara sebagian hamba-hambanya yang sungguh-sungguh ketika tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang. Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sangat penyayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan orang tua atau seorang ibu terhadap anak yang masih disusuinya. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak sadar untuk sedikitnya tahu diri dan mau membalas kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ini? Kita diajak dengan demikian banyak ajaran Demikian banyak sebab-sebab penjelasan, tapi sangat sedikit di antara kita yang mau yang mau mengambil pelajaran. Naudzubillahi min dalik. Nah, oleh karena itu ini penunjukan atau kandungan nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini hendaknya menjadikan kita untuk sadar bahwasanya dengan kita berusaha untuk melatih diri kita menjadi hamba yang setidaknya bersyukur dan berterima kasih sebagaimana, sebagaimana ucapannya Nabi SAW, afala aku naab dan syakur, Apakah tidak sebaiknya aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini orang yang, yang seperti Nabi SAW yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Setidaknya kita bersyukur kita demikian banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita dipilih menjadi seorang muslim, apalagi seorang yang mengenal jalan sunnah. Di antara sekian banyak manusia yang tidak mendapatkan apa ini anugerah ini, kemudian <clears throat> kebaikan-kebaikan yang lainnya, dosa-dosa kita ditutupi, diampuni, kemudian kita pun masih bisa apa ini uh, uh, mendapatkan berbagai macam kenikmatan dengan mengenal tauhid nama-nama dan sifat-sifatnya, mengakui kebesaran nikmatnya dan anugerah-anugerahnya yang lain. Maka ini adalah satu hal yang mestinya kita berusaha wujudkan dalam diri kita. Kemudian termasuk yang dijelaskan oleh para ulama dalam masalah ini, apa ini uh, kecintaan manusia, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan buah dari uh, memahami nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini yaitu Al-Wadud. Itu juga yang nanti akan memudahkan manusia untuk selalu termotivasi melakukan perbuatan-perbuatan hanya semata-mata mencari kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang nanti bisa memudahkan mereka untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan secara adat sehari-hari bukan ibadah asalnya berubah menjadi ibadah. Makanya saya pernah terangkan dalam kajian kita untuk bisa ikhlas itu dalam kebiasaan sehari-hari, dalam ibadah saja sulit. Tidak mudah mengucapkannya. Bagaimana orang dengan gampang mengatakan ah makan ini niatnya untuk menguatkan ibadah kepada Allah. Saya tidur niatnya untuk beribadah kepada Allah. Memang gampang diucapkan. Tapi kalau hati tidak dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, maka tidak mudah orang melaksanakan ini. Seperti jawabannya Ibnu Mas'ud yang mengatakan, Inilah ahtasibu fi nimati kama ahtasibu fi qawmati. Aku mengharapkan uh, pahala keridoan Allah subhanahu wa ta'ala ketika aku sedang tidur, sebagaimana aku mengharapkannya ketika aku sedang berada, berdiri, dan beribadah kepada Allah. Jadi, kalau hati kita telah dipenuhi cinta kepada Allah, maka kita akan selalu mengutamakan amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan kepada Allah. Karena kita akan mencintai semua waktu yang dicintai oleh Allah, semua tempat yang dicintai oleh Allah, amalan yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang dicintainya. Maka waktu kita tidur pun kita nyatakan untuk menguatkan diri kita kecintaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, kemampuan kita untuk mengarahkan hati kita mencapai keikhlasan tergantung dari kecintaan yang ada dalam diri kita. Tergantung dari kecintaan yang ada dalam diri kita. Maka kalau kita sempurnakan keimanan kita, ya saya sudah pernah terangkan syirik dalam niat ya. Itu kata Ibnu Qayyim, amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahru alladzi la sahila lahu. Syirik penyimpangan dalam, dalam niat dan kehendak itu bahayanya ibaratnya seperti kudra yang tidak bertepi yang orang berenang di dalamnya. Kira-kira Bagaimana mau selamat? Tidak. Sulit, tidak gampang. Sudah kita ketahui bersama perkara ikhlas ini yang paling berat dilakukan oleh jiwa manusia. Kata salah seorang ulama ahlu sunnah, <clears throat> apa ini? tu nafsi ala syai'in mujahadatahu ala ikhlas. Aku tidak pernah berjuang menundukkan nafsuku untuk bisa melakukan sesuatu yang melebihi melebihi e, berjuang untuk menundukkan nafsu agar bisa mencapai ikhlas. Jadi ikhlas tidak gampang, memang mudah diucapkan. Maka kalau kita tidak berusaha menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah yang nanti akan mewujudkan kecintaan kepada manusia hanya semata-mata karena Allah, sehingga dengan ini pun cinta yang bersifat tobiah, kita mencintai eh, istri kita, anak kita, keluarga kita, orang tua kita, akan berubah menjadi kecintaan kepada Allah. Membuat kita akan selalu menasihati mereka kebaikan, membuat kita akan melarang mereka dari kemungkaran. Jadi semua kecintaan kecintaan duniawi tadi ini membawa kita untuk menjadi cinta kepada Allah yang ini akan menjadikan berpahala. Sehingga keutamaan hamba ini akan selalu semakin sempurna di hadapan Allah. Tapi kalau tidak demikian, kecintaan-kecintaan tobiah tadi, cinta kepada anak, istri, kepada harta, yang asalnya secara tidak berlebihan, tidak dilarang dalam agama, tapi karena hatinya tidak diisi dengan kecintaan kepada Allah, akhirnya hawa nafsu yang mendominasi, akibatnya apa? Kecintaan yang tobiah pun yang wajar pun asalnya akhirnya menjadikan dia melampaui batas sehingga terjerumus dalam penyimpangan yang akan semakin menjauhkan dia dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah manfaat kita merenungkan sebab-sebab atau bukti-bukti kecintaan Allah kepada kita. Kita merenungkan nama-namanya, nikmatnya, anugerahnya untuk menimbulkan kecintaan kita kepada Allah. Di samping ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi, yang paling tinggi dalam agama. Ternyata juga akan menyempurnakan amalan-amalan kita yang lainnya sampai pun dalam perkara-perkara yang asalnya mubah, perkara-perkara ada perkara-perkara duniawi yang asalnya tidak dapat pahala tapi karena dilaksanakan oh, dengan dipenuhi kecintaan kepada Allah maka itu berubah ibadah-ibadah tersebut menjadi hal-hal tersebut menjadi ibadah yang bernilai bernilai keutamaan bagi hamba tersebut. Maka kita ketahui inilah ciri-ciri orang yang telah merasakan kesempurnaan iman dalam hadis yang terkenal riwayat Bukhari Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Salatun mangkun nafihi wajadabihinna halawat al iman. Ada tiga perkara yang barang siapa Likinya dia akan merasakan kesempurnaan iman. Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimmas ciwahuma. Dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai mencintainya daripada yang selainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallahu kama yakruha ayyukdzafa finnar. Dia membenci tidak suka dikembali kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya darinya sebagaimana dia tidak suka atau tidak mau enggak untuk dicampakkan ke dalam Ini bukti orang-orang yang telah hatinya dipenuhi orang yang hidupnya paling berbahagia, hidupnya selalu bernilai lebih bagi dirinya. Inilah orang yang senantiasa dalam semua keadaan berbolak-balik dalam keadaan diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Oleh karena itu inilah hal yang kita inginkan yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara doa yang mungkin bagus untuk kita ucapkan dalam rangka memudahkan kita mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, in aku meminta kepadamu hubbaka As'aluka hubbaka. Aku meminta kepadamu kecintaan kepadamu. Wa hubba amalin yukorribuni ila hubbik. Dan mencintai amalan-amalan yang mendekatkan diriku kepada kecintaan kepadamu ya Allah. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami dengan benar memahami dengan benar kandungan makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud ini dan mempraktekannya dalam kehidupan kita serta kandungan dari nama-namanya yang lainnya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan keimanan kita dengan kita merenungkan, memahami dengan benar nama-nama dan sifat-sifatnya, merenungkan nikmatnya, merenungkan berbagai macam anugerah yang dilimpahkannya kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mengambil petunjuk dari uh, wahyu dan uh, dari dari ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kekurangan-kekurangan kita dan segala penghalang yang menghalangi kita untuk dekat kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat dan afan atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini Ustaz. Dan selanjutnya kami akan ajak para pendengar semua untuk bersajab dengan beliau dengan Antum Ustaz dalam kesempatan pagi hari ini sesuai dengan tema yang kita bahas di pagi hari ini Ustaz. Dan untuk Anda, para pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa layangkan pertanyaan Anda baik secara langsung melalui via telepon yang telah kami sediakan untuk Anda semua di nomor 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Dan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa layangkan pertanyaan Anda di 0819896543. Baik Ustaz, yang untuk pertama kita akan angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Ya silakan. Hamzat. Ya silakan. Nah, Ustaz, apakah boleh menjadikan nama Allah ini dalam doa untuk berdoa agar seorang suami atau istri menjadi mencintai pasangannya seperti dalam doa yang bunyinya Ya Allah yang maha mencintai jadikanlah istriku atau suamiku mencintai diriku. Apakah hal ini dibolehkan Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, uh, Alhamdulillah salatu wassalamu Rasulillah. Jadi uh, <coughs> doa yang diucapkan tadi doa kebaikannya. Doa baik. Cuman kalau berdoa itu hendaknya kita meminta kebaikan yang besar begitu loh. Jangan cuma minta kebaikan lagi. Ya Allah, bukanlah suami pikiran kita, saya cintanya dia kan yang lebih besar daripada itu kan lebih bagus saya karenamu. Mencintai saya karena Jadi supaya tidak jadi cinta itu hanya karena dunia semata-mata. Kecintaan terhadap dunia semata-mata yang akan menjadi kita celaka nanti. Saya sudah pernah bahas dalam kajian kita bahwa segala bentuk kecintaan di dunia akan berakibat buruk jadi bermusuhan di akhirat kecuali orang yang melandasi cintanya karena Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma in ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin orang-orang yang saling berkasih sayang sewaktu di dunia, di akhirat nanti saling bermusuhan satu sama yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi mintanya itu minta yang baik sekalian. Ya Allah jadikanlah eh, saya dan suamiku atau istriku dan anak-anakku saling mencintai karenamu. Jadikanlah kecintaan kami rumah tangga kami dibangun di atas kecintaan karenamu saling menasehati untuk menyempurnakan keimanan dan kecintaan kepadamu. Ini kan doa yang lebih bagus dan benar-benar bernilai pahala dan menjadikan eh, kehidupan rumah tangga insya Allah lebih lebih berkah dan lebih berbahagia. Nah, nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Anda berikan. Dan selanjutnya kita akan angkat dari pertanyaan pendengar kita yang pertama dengan Umu Aswanifah di Bukit, di Bukit Tinggi. Silakan oh, Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, eh, Anda ingin menanyakan bagaimana cara kita agar uh, supaya meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, pertanyaan tadi apa meningkatkan keimanan kepada Allah gitu ya? Nah, iya. Hmm cara untuk ya Ya, jadi tentu saja cara untuk meningkatkan ke keimanan kepada Allah adalah lain yang paling utama bahkan itu adalah sebab yang paling besar adalah dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi mempelajari petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini cara yang paling utama untuk meningkatkan keimanan. Karena Al-Qur'an itu adalah baik-baik petunjuk Inna hadal Qur'ana yahdi lillati ta'awam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Apalagi Al-Qur'an disebut dalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala hudal lil Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran kalau kita baca dengan merenungkan maka ini sebaik baik sebab untuk meningkatkan keimanan kita. Kemudian ayat karena ayat-ayat yang paling dominan tidak adalah penjelasan tentang hal-hal yang hubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah oh, tentang salat tauhid berarti paling pertama kita harus pelajari untuk kita kaji paham pemahaman yang benar padanya adalah permasalahan tauhid karena Allah ma'rifatullah yang benar adalah didapatkan dengan mengenal ayat ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu, belajar tentang Ahlus wal Jamaah tentang asma wa sifat atau tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah ini merupakan perkara yang paling penting untuk diusahakan dalam rangka menyempurnakan keimanan kita. Kemudian setelah itu jelas melakukan amalan-amalan soleh, banyak berzikir kepada Allah, akan perbuatan-perbuatan maksiat ini sebab yang semakin menyempurnakan. Kemudian uh, apa didahului dengan perkara-perkara yang wajib yang paling utama, setelah itu disempurnakan dengan perkara-perkara yang bersifat anjuran. Maka sekarang caranya kalau kita ingin sempurnakan iman belajar, ikuti kajian kajian dari rojak yang menjelaskan tentang misalnya bagaimana cara beribadah sholat yang benar, cara puasa yang benar, cara wudhu yang benar. Ini yang paling untuk kita utamakan karena ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kursi riwayat Bukhari Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faratuhu alaih wa la yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." itulah seorang hamba dekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melebihi apa-apa yang aku wajibkan. Kemudian senantiasa hambaku itu mendekat aku dengan perkara-perkara yang bersifat sunnah atau anjuran sehingga aku pun baiknya. Jadi kita melaksanakan amal-amal yang wajib kemudian kita tambah dengan perkara-perkara sunnah atau anjuran maka dengan itulah cara kita mencapai kesempurnaan iman mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, Jazakallah khair dan selanjutnya kita angkat kembali dari pendengar kita yang berikutnya dengan Bapak Effendi di Jakarta. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau saya mau tanya. Assalamualaikum wabarakatuh. Ternyata kan uh, eh, asmaul sifat-sifat Allah asmaul husna yang kita yang saya tahu itu kan ternyata tidak semuanya sahih. Saya minta petunjuk dasaran iya. kira-kira buku apa yang bisa saya pelajari yang membahas asmaul husna secara sahih berdasarkan ada dalil yang yang sahih itu aja Pak Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Ya. ya alhamdulillah uh, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu mudahkan kita untuk uh, mendapatkan pemahaman yang benar dari dari dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi SAW. Penjelasan yang baik tentang masalah Asmaul Husna diantaranya buku yang terkenal yang alhamdulillah sudah diterjemahkan ya, yaitu bukunya Syekh Utsaimin. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah taala Al-Qawaidul Mutla eh, kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah yang alhamdulillah sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tinggal kita cari di toko-toko buku insyaallah ada buku tersebut. Di situ beliau memuat eh, uh, 99 dari Asmaul Husna yang beliau teliti dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau juga buku terjemahan yang alhamdulillah yang sudah terjemahkan kitabnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin al Abad Al-Badr yaitu berjudul Fikih Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna juga ini buku yang bagus dan penjelasan dari masing-masing Asmaul Husna lebih terperinci untuk kita bisa mengambil manfaatnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita insya Allah. Juga ini sangat Pak Iya, Nam, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz dalam satu buku Al-Qur'an terjemah yang ya, pernah mm, yang pernah saya baca di, di dalamnya Al-Quran terjemah tersebut mengartikan nama Al-Wadud dengan Maha Pengasih. Apakah ini benar, Ustaz? <coughs> ya, uh, itulah kalau terjemahan itu gimana ya? terjemahan itu sulit ya. ya kalau mau bagaimana ya, karena kadang-kadang bahasa Indonesia tidak mewakili. Ya, mungkin ya jelas maknanya sih tidak salah gitu ya. Maksudnya maha pengasih atau maha mencintai kan mirip ya. Nanti masalahnya kalau kita artikan rahim juga rahman juga seperti itu maha penyayang maha pengasih. Jadi begitulah. Jadi eh, kadang-kadang kita memang menerjemahkan pendekatan saja ya pendekatan. Kemudian ya dijabarkan maknanya kalau mungkin kalau mau dibilang e, maha mencintai bagi dia agak ya maka dia sebutkan dengan maha pengasih tidak mengapa sih asal dia asal maksudnya jelas uh, beda tidak sama persis dengan nama yang lain seperti rahim juga diartikan maha pengasih begitu ya atau rahman maha penyayang maka saya kira tidak ada masalah ya selama orang yang nulis itu yang tujuannya adalah untuk mengungkapkan apa yang diterangkan tadi maksudnya maha pengasih maha mencintai hamba-hambanya yang mengikuti butuhnya begitu ya di maha nah. Nah, Ustaz. Baik, kita akan kembali dengan pertanyaan para pendengar yang berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Cikampek. Ya, silakan Ibu. Ustaz mengaplikasikan nama Al-Wadud ini ke dalam keseharian e, bagaimana ya Ustaz? agar uh, apa Allah berikan kemudahan untuk menjalankan mengaplikasikannya gitu Ustaz. Terus yang kedua menyimpang Ustaz, mohon maaf. Ya tentang apakah uh, benar orang yang diterima uh, apa saum Ramadannya itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan saum Sawal ini. Lalu bagaimana orang yang tidak melaksanakan saum Sawal? Apakah itu juga tidak artinya tidak diterima uh, Ramadannya gitu Ustaz. Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya uh, mengaplikasikan nama Allah Subhanahu wa taala ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk mudah menerapkan kandungan dari nama-namanya dalam kehidupan kita. Uh, saja dengan selalu jadi saya sudah terangkan berkali-kali yang namanya nafsu itu kan perlu dilatih kebaikan-kebaikan apalagi kebaikan besar seperti ini perlu dilatih. Di samping kita tadi belajar ada asma wasfat, kita renungkan nikmat Allah, kita kita melatih diri untuk lalu mengutamakan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah. Melatih diri dalam rumah tangga kita untuk mencintai menjadikan cinta kita yang bersifat uh, apa karakter asal manusia kayak mencintai istri, mencintai anak, mencintai suami, mencintai keluarga. Kita latih untuk diarahkan kepada kecintaan kepada Allah. Maksudnya kita berusaha menjadikan cinta terus tidak menghalangi kita menasihati mereka dalam kebaikan. Kita nasihati, kita arahkan pada kebaikan, berbuat salah ditegur. Ini untuk melatih diri kita agar menjadikan kecintaan kepada Allah itu di atas segala-galanya. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian kita latih hawa nafsu kita untuk terbiasa ditundukkan, jangan berlebihan mencintai dunia. Terbiasa dimasukkan pemahaman kepadanya, saya kehidupan dunia itu rendah, yang lebih utama adalah kehidupan akhirat. Kemudian dibiasakan dia untuk dilatih dalam ketaatan, dipaksa dia untuk bisa selalu mengikuti pengajian, memahami, mengamalkan dakwah, bersabar dan kebaikan-kebaikan. Ini caranya mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Jadi melatih kecintaan kita yang bersifat tobiah tadi supaya tidak melampaui batas mencelakakan kita agar kita arahkan kepada kebaikan sedikit demi sedikit pelan-pelan akhirnya kita akan terbiasa dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa ini mencapai kecintaan kecintaan kerajaan dan jangan lupa ya jelas yang paling utama diaplikasikan dalam tadi kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah agar meraih kecintaannya dan dimudahkan melakukan amalan yang mendekatkan diri kita kepada kecintaan kepada Allah. Pertanyaan yang kedua tentang e, mengenai masalah apakah orang yang diterima puasanya nanti adalah orang yang ciri-ciri diterimanya puasa melaksanakan puasa Syawal, maka ini jelas tidak mutlak seperti itu karena puasa Syawal tidak wajib. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa itu adalah wajib hukumnya. Maka kalau katakan ini kesempurnaan iman, ya jelas benar. Tetapi kalau dia ada halangan tertentu, ada sebab yang membuatnya tidak mampu, untuk berpuasa Syawal, maka Allah tidak akan mencelanya. Masih banyak kesempatan untuk berpuasa. Merupakan kerinduannya untuk berpuasa masih banyak waktu-waktu yang lain setelah Syawal. Puasa sunnah Senin Kamis di waktu-waktu yang lain puasa tiga tiap hari setiap tiga hari bulan. Kemudian nanti juga di bulan Muharram ada puasa keutamaan puasa besar. Kemudian di bulan Hijjah ada beberapa keutamaan ya. Jadi eh, tidak menjadi e, apa patokan utama bahwa setiap orang yang diterima tandanya adalah darwah syawal Ya, mesti. Meskipun ini jelas kebaikan, tapi tidak sampai dicela orang yang meninggalkannya. Karena ini adalah perkara yang tidak wajib hukumnya selama dia bukan karena meremehkannya, selama bukan karena dia membenci sunnah tersebut, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebagai sebab untuk berkurang kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun jelas kita berusaha untuk mengejar keutamaan tersebut. Nam. Nam, set. Dan kita akan angkat pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di pagi hari ini dari pendengar kita melalui telepon dengan Abu Hamid di Riau di Duri. Silakan Abu Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz uh, Anda mau tanya uh, mengenai kajian Pak Ustadz tadi uh, yang pertama mengenai ini kalau kita menghadiri acara walimahan Pak sering kita mendengar orang mengucapkan kata selamat kepada uh, yang baru melakukan pernikahan mengatakan uh, semoga hmm. Eh, anda mendapat suami yang al-wadud gitu. Apakah ini dibolehkan atau apakah ke hadisnya yang sahih mengenai hal ini? Yang kedua mengenai penggunaan nama Allah juga terhadap uh, nama anak yang yang kita uh, baru lahir misalnya, Pak. Salah satunya penggunaan nama Hamid. Apakah harus kita sandingkan dengan yang lain? Contohnya kayak nama anak saya ini namanya Hamid Yusuf gitu, Pak apakah ini boleh atau harus bagaimana Pak itu aja Pak iya. Ustaz. Terima kasih. Ya, ya. mulai kalian. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustaz. Waalaikumsalam Ya, uh, pertama bukan bentuk selamat ketika walimahan ya tentu yang paling terbaik adalah yang bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita ketahui bersama Eh, dalam riwayat-riwayat yang sahih ucapan yang terbaik yang kita ucapkan bagi orang yang walim adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair ya semoga Allah memberikan keberkahan atas kalian dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan ini pun sudah mengandung makna wadud apa ini kecintaan kepada Allah artinya dikumpulkan dalam kebaikan artinya rumah tangga mereka itu dikumpulkan dalam cinta kepada Allah saling tolong menolong dalam kebaikan saling mencintai karena Allah makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu termasuk Eh, menyebutkan dalam sebuah riwayat yang sah ketika seseorang itu berdoa ya ketika baru menikah kemudian uh, mereka sholat ya, sholat yang sudah kita ketahui disebutkan dalam riwayat yang sahih suami istri salat uh, di situ diucapkan doanya uh, Allahumma yang dari Ibnu Mas'ud ini Allahumma jama' bainana idza jama'ta fil khairin wa farriq bainana idza farakta ila khairin. wah kami berdua dalam rumah tangga ini kalau dikumpulkan dalam kebaikan dan pisahkanlah kalau dipisahkan untuk kebaikan. Jadi ini benar-benar cinta dan benci karena Allah. Jadi ini uh, termasuk mana daripada wadud. Adapun mengucapkan lafaz yang tadi karena tidak ada sunnahnya, ya, maka jangan kita ucapkan. Yang terbaik adalah uh, eh, hadiun Nabi SAW, petunjuk Nabi Allah SAW yang kita ikuti, apalagi jika jelas-jelas ada petunjuk yang seperti ini. Adapun kalau kita mau doa untuk diri kita sendiri atau orang lain, ya Allah mudahkanlah mereka saling mencintai dalam rumah tangganya karenamu, mudahkanlah mereka saling tolong-menolong untuk mencapai takwa. Maka ini baik, tapi jangan kita ucapkan sebagai ucapan salam tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Adapun nama Hanif Yusuf, nama Hanif itu artinya apa? Kalau kita khawatirkan itu mengandung arti tazkiyah, ya, rekomendasi untuk kebaikan diri sendiri. Karena yang saya ketahui uh, al-hanif itu diartikan oleh para ulama al-mukbil al Allah al-mu'rid amman siwahu ya, menghadapkan diri selalu kepada dan berpaling dari selainnya. Apakah ini termasuk nama yang mengandung uh, tazkiyah pensucian diri? Saya dari makna tersebut, anak sendiri belum pernah nanya kepada para ulama mendapatkan keterangan. Eh, Apakah nama tersebut demikian? Uh, eh, Wallah alam bisawab. Kalau di kalau sifat ya memang Allah mensifati Nabi Ibrahim tapi untuk menamakan diri kita dengan sifat tersebut kalau ini mengandung janji juga memang harus diganti ya. Kalau Yusuf tidak ada masalah itu karena dan timanu eh, kita sekian. Adapun nama Hanif ini yang saya sampai sekarang belum dapatkan keterangannya. Cuman artinya seperti itu ya yang kita ketahui orang yang selalu menghadapkan oh lurus hatinya dan berpaling dari dari yang selainnya begitu. Nah, ini Allah alam biswab. Yang jelas e, kalau belum ada penjelasan ya kita tidak ganti dulu ya. Nanti sampai ada penjelasan baru kita ganti nama tersebut. Nah. Nah Ustaz, Zakullah khair Ustaz Dan sebagai penutup di perjumpaan kita di pagi hari ini Ustaz Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar Silakan Ustaz Ya, para Jadi, alhamdulillah eh, sebagai penutup atau kesimpulan dari kajian kita, saya cuma ingin menyampaikan tadi nukilan yang sangat berharga dari Syekh Abdul Rahman Asadi. Saya ulangi lagi bahwa setiap dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang kita pelajari dengan itu akan menumbuhkan satu bentuk ubudiah dalam diri kita, dalam hati kita untuk semakin menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak kita memahami nama-nama dan sifat-sifatnya, semakin kita mendalaminya, maka semakin sempurna pula keimanan kita. Nah, ilmu ini harus kita perhatikan kita pelajari dengan sungguh-sungguh, kita kaji kembali, kita ulangi lagi yang belum kita pahami. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mencapai kesempurnaan iman dan cinta kepada-Nya. Demikian saya cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi salatin wa alamin.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 Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz, Jazakallah khairan dan setelah ini kami akan hubungan dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada hari Kamis yang akan datang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.